Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Masih Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar Yang mempertemukan kita kembali di hari ini Hari yang ke-12 pada bulan Juni 2010 Atau bertepatan pada tanggal 29 Jumadil Akhir 1431 Hijriah tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan setiap uh, subuh Sabtu yaitu Tile Dakwah. Dan masih bersama saya Rahmaji Asmuri didampingi oleh rekan saya kali ini Putri Abas Senen. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Kak Aji. <laughs> Kak Aji gimana sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga para dai dan juga daya sepertinya sudah siap untuk memberikan pemaparan nantinya karena hari ini kita akan membahas mengenai tema menjauhi sifat tercela. Dan seperti biasa telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Ali Nurdin MA dan juga Bapak Haji Sukari Sukari Abdillah MBA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Sehat, ya? Alhamdulillah. Dan namun agak ada yang berbeda hari ini. Iya. Biasanya rekan saya duduk di sini karena ini belum di sana gitu ya. Hari ini berganti posisi <laughs> begitu ya. Iya. Baik, yang pastinya para dai dan juga daya kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang menjauhi sifat tercela. Ya. Dan mungkin langsung saja kita akan dengarkan uh, apa namanya pemaparan pembekalan. tentang pembekalan ya. terlebih ya. dahulu ya, tentang seperti apa yang harus kita perhatikan sebelum kita berpartisipasi di acara ini. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz uh, eh, Syukir Abdillah untuk menyampaikan pembekalannya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du <coughs> Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya anda para da'i-da'iyah Calon peserta teledakwah Bahwasanya Di dalam berdakwah secara lisan Ada satu ilmu yang disebut dengan retorika dakwah. Retorika dalam makna lazim kita menyebutnya seni mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuai dengan apa yang diserukan oleh sang penyeru kepadanya. Sementara dakwah artinya adalah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga retorika dakwah bisa juga kita artikan adalah seni mempengaruhi manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita menyampaikan dakwah secara lisan diharapkan kita mampu merubah satu kondisi dari apa adanya menuju pada kondisi sebagaimana mestinya. Ketika seseorang dia belum tahu Islam dengan didakwahi secara lisan diharapkan yang semula jahil berubah menjadi mengilmui tentang Islam. Bagi mereka yang sudah mengilmui Islam, mereka akan terpacu untuk mau mengamalkan nilai-nilai Islam. Dan bagi mereka yang sudah gemar melakukan amalan-amalan islami diharapkan dengan adanya dakwah yang disampaikan secara terus-menerus meskipun secara lisan seseorang itu akan senantiasa menuju pada marodotilah. Dan ini adalah puncak dari setiap amal seorang insan di mana amalan-amalan itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niatnya adalah mardotilah. Oleh karena itu tentu saja Anda para dai daiyah dalam kesempatan kita kali ini tema yang kita angkat adalah menjauhi sifat tercela. Kita ingin Anda nanti bisa menyuruh kita semua, terutama kita yang di studio juga khususnya yang di seluruh tanah air atau di mana siaran ini bisa dipantau bisa memacu mereka-mereka yang selama ini memang belum mengetahui tentang Islam menjadi paham tentang Islam. Yang sudah paham tentang Islam bagaimana caranya dalam waktu tiga menit Anda memotivasi mereka mau melakukan amalan-amalan Islami dan pada tingkat yang tertinggi tadi adalah yang sudah beramal bisa mencapai marbotilah Anda tentu saja bisa mencari rujukan-rujukan baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat tercela misalnya Allah sangat tidak menyukainya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau menghendaki keburukan, ya perilaku yang rusak, perilaku yang tercela, perilaku yang bisa menghancurkan yang semula mungkin orang berpikir kehancuran hanya pada pribadinya saja tetapi dengan akhlak yang buruk yang dilakukan terus-menerus apalagi jika cenderung dilakukan bersama dengan orang lain itu bisa menghancurkan sebuah tatanan bahkan bangsa dan negara bisa hancur oleh karena itu, Anda juga dituntut untuk menguraikannya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja akan lebih hidup lagi penyampaian Anda manakala diiringi dengan kisah-kisah kisah-kisah bisa kisah-kisah klasik atau juga kisah-kisah kontemporer yang secara teknis kebanyakan umat bersentuhan dengan problem-problem ini kita harapkan Anda bisa memotivasi mereka meninggalkan keburukan menuju pada kebaikan misalnya saja Rasulullah SAW telah pernah bercerita di masa Bani Israel ada seorang membeli budak di tempat penjualan budak itu sudah habis kecuali satu budak meskipun sehat tapi akhlaknya buruk Ternyata begitu dibeli oleh sebuah rumah tangga baru, di rumah tangga itu budak ini memprovokasi. Pertama yang diprovokasi adalah majikan yang pria atau tuannya. Dikatakan kepadanya, "Tuan, istri Anda ingin membunuh Anda." Kata tuannya, "Apa buktinya?" Nanti kalau Anda sedang tidur, perhatikanlah dia akan datang membawa pisau untuk membunuh Anda. Sehingga ketika dalam keadaan tidur, istrinya sebelumnya diprovokasi juga dikatakan nyonya, Tuhan tuh mau membunuh Anda. Oleh karena itu, Anda harus lebih dulu bertindak. Bawalah pisau pada saat dia tidur. Saling jaga pada saat tidur. Itulah kemudian ketika suaminya tidur, istrinya betulan membawa pisau, ya, istrinya ingin mensyukur jenggot sang suami, tapi ternyata kemudian mereka salah sangka dan terjadilah pembunuhan. Ini yang harus Anda sampaikan dalam kesempatan 3 menit, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Baik, terima kasih Ustaz Sugeri. Ya, yang sudah memberikan pembekalan yang begitu singkat, padat, namun jelas isinya. Betul, sangat jelas banget kalau kita rinci sesuatu ya. ya. Uh, tema kita tentang yang menjelaskan tadi. Betul, namun hmm. sebelum kita akan melanjutkan, kita harus dengarkan kemana azan subuh berikut ini, silahkan. Ya. pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Teledakwa edisi hari ini hari Sabtu 12 Juni 2010. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang menjauhi sifat tercela. Dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Dan jangan lupa manakala tani Anda sudah tersambung bersama kami tolong sebutkan passwordnya dengan benar Beligu anni walau ayah kalau boleh kita mereview sedikit tadi apa yang disampaikan Ustaz Sukeri tentang pembekalan ini Yaitu bahwa berdakwah itu merupakan merupakan uh, apa namanya memang kewajiban kita semua gitu ya bagaimana kita bisa menyeru kepada Allah tapi dengan ilmu tentang persuasi terhadap orang lain agar orang lain bisa mengikuti apa yang kita sampaikan tadi ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi juga pertama beliau menyampaikan bahwa bagi orang yang kita dakwah yang belum paham kita beralih kepada yang faham gitu ya. Kemudian yang sudah faham mudah-mudahan bisa mengamalkan dan yang terakhir ketika sudah bisa mengamalkan tujuannya hanya satu, mencapai ridhonya Allah SWT Baik, di ujung telepon namanya sudah ada yang tersambung, silahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu Ibu. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Masnah dari Tangerang. Ibu Masnah dari Tangerang. Silahkan Ibu, langsung saja. Tema kita tentang menjauhi sifat tercela. Waktu yang tersedia 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa KPRI yang berbahagia. Mengapa kita harus menjauhi sifat tercela? Karena sifat tidak bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Di antaranya sifat selain itu adalah gibah, namimah dan hasud. Karena ketiga sifat ini bisa menghapus semua amal kita. Karena gibah artinya mengumpat, mencela orang, selalu mencari-cari kesalahan orang lain padahal belum tentu dirinya benar. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah tukang mengadu domba membawa omongan dari yang satu ke yang lain hingga timbul permusuhan. Nabi bersabda dalam kitab perhiasan bagus, nami mata wal hikda finnar." Sesungguhnya orang yang namimah dan orang yang benci dua-duanya akan masuk neraka. Dan Nabi bersabda dalam kitab perhiasan bagus, "Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang berjalan mengadu-ngadukan omongan orang kepada yang lain dan memecah belah dua orang yang sedang akrab bersahabat dan sengaja mencari-cari kesalahan orang dan menjelek-jelekan orang lain padahal orang itu tidak bersalah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Surat Al-Imran ayat 103 dan hendaklah kamu sekalian bersatu padu dalam agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Pemirsa KTRI yang berbahagia. Yang ketiga adalah hasud. Hasud artinya dengki. Orang yang punya sifat hasud hidupnya tidak akan tenang. Hatinya akan panas bila melihat tetangganya sukses. Melihat temannya beli motor, si hasud sudah panas dingin. Melihat temannya beli mobil, Eh dia masuk rumah sakit. Eh melihat temannya naik jabatan, dia yang mati. Naudzubillah minzali Padahal sifat hasud akan hmm. menghapus semua amal kita seperti api memakan akan kayu bakar yang kering. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Masnah dari Tangerang terima kasih telah berpartisipasi. Ya, awalnya cukup baik. Betul. Di perempuan lagi ya. Iya, ya Cari-cari kesalahan orang lain padahal orang tersebut tidak bersalah ya, kaji. Betul. Dan tadi ada tiga hal yang boleh sampaikan. <laughs> yang pertama salah eh, di antara bagian sifat ya. tercela itu ada riba, gitu ya, ada namimah, mengadu domba dan yang terakhir hmm, tentang hasad ya, tentang hmm, hasad. betul sekali. Hmm. Dan kita masih terus menantikan partisipasi yang lainnya di 5743476 atau 215. 017434478 sudah ada yang masuk Haji. Silakan. Kita harus terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Ribuanni walau ayah. Selalu semangat Pak Sofian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, Pak Sofian mohon maaf volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak Sofan hari ini temanya adalah menjauhi sifat tercela. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن keluar الوالي الأمين أما بعد Hadirin ikhwa billah rahimakumullah Marilah kita menjauhi sifat yang tercela di antaranya yakni hasil kubillah sirik kepada Allah ini yang paling utama seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah an ayat yang ke-40 Inna Allah la yakfiru bi ayyusrak Inna Allah ayyusrak bi wa yakfiru ma duna zalika liman yasa Allah tidak mengampuni dosa sirik dan Allah hanya mengampuni dosa yang selain daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin ikhwabila oleh kerana itu Mala kita sekalian semuanya meningkatkan amal ibadah kita ikhlas lebih tiga imam ikhlas hanya mencari kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda nah, yang diwakilkan oleh Imam At-Tirmizi ya, yang berbunyi Ittaqillah hai semua kunta wa abdi sayyi'ata dan hasanata samuha samuha wa khalikin nasa bikulukin hasanin bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada dan demi perbuatan dosa kalian dengan bertaubat dan istighfar dan perbuatan baik dan bergaul dengan sesama dengan akhlakul mahmudah kesimpulan malah kita menjauhi yang tercela dan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita menjadi mukmin yang pula di hadapan Allah Subhanahu wa Taala dan seikhlas ikhlas amal ibadah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Tarakan Kalimantan Timur. Hmm. sekali. Peserta kedua, Kak. Oh, gitu ya, peserta kedua ya. Iya. <laughs> Dan ada beberapa hal yang bisa kita petik tadi iya. yang disampaikan beliau. Yang pertama, yang penting jangan sampai mensyarikatkan Allah. Betul. Karena itu tidak diampuni dosanya. Itu yang hmm. beliau katakan. Di sisi lain, kita juga dihimbau untuk bisa menjadi mukmin yang paripurna, gitu Amin, gitu ya. Insyaallah. Agar balasannya adalah surga tadi ya. Betul sekali. <laughs> Jadi untuk manusia semuanya, alangkah lebih baiknya menjauhi sifat tercela tersebut. Betul ya. Sesuai tema hari ini. Dan mungkin perlu kita ingatkan bahwa bagi dai-dai yang akan menyampaikan materinya, yang pertama pertama waktunya mohon diperhatikan. Nah, ini Pak Sofian, ya Pak Sofian tepat tadi dan tadi yang pertama kalau boleh direview ya. sedikit Bu Masnah mungkin masih ada hmm. waktu sekitar beberapa belas detik tadi ya, ya sebelum ditutup gitu ya. Karena ini merupakan hal yang penting juga untuk Betul. kita ketahui. Dan yang paling penting lagi adalah ketika sudah menyampaikan materi dakwahnya, mohon rujukannya itu harus agak-agak jelas sedikit gitu ya. Kalau Quran surah berapa dan ayat berapa, hadis siapa yang meriwayatkan. Betul. Dan uh, kita eh, langsung terima telepon seperti itu. Silakan Kak Haji. <laughs> Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya dulu Bapak. Uh, passwordnya kurang begitu jelas Pak. ani walau ayah ibad ya, ya. Baik. Acara kita merupakan tele dakwah Pak. Jadi kita me, apa namanya menerima uh, <clears throat> dakwah dari uh, para pemirsa yang ada hmm. termasuk mungkin Bapak. Mohon maaf dengan Bapak siapa dari mana? Edi Siswanto. Pak Edi Siswanto dari dari Blora. Dari Blora, Jawa Tengah ya Pak? Iya, terima kasih. Oh, baik. Pak, tema kita pagi hari adalah tentang menjauhi sifat tercela. Waktu yang tersedia hanya tiga menit. Iya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain Rabbi srali sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Amaba. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kami bermailah kita untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Pagi hari ini insya Allah kita akan bahas sebuah judul menjauhi sifat tercelah. Marilah pada kesempatan pagi ini kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela menurut para ahli di dalam agama Islam adalah semua perbuatan, pola pikir, pola tindak yang mendatangkan kerusakan dan berakibat mempengaruhi pada moral dan mendatangkan murka Allah dan hukumnya adalah haram. Adapun jenis dan macam sifat-sifat tercela sangat banyak jumlahnya sehingga sangat tipis kita untuk bisa menghindari. Ada berada di sekeliling kita karena saking banyaknya hampir-hampir kita tidak terasa untuk melakukan semua itu. Adapun beberapa jenis Sifat-sifat tercela itu adalah antara lain fitnah atau suka memfitnah, berbohong, gibah, berguncing antara sesama teman, sesama tetangga, dan saling membantu dalam bidang keburukan dan juga buruk sangka serta banyak lagi. Dan mengapa hal ini bisa tumbuh? Karena adalah sobat-sobat ego manusia dan itu semua adalah sifat-sifat syaitan yang harus kita jauhi. Perilaku syaitan adalah mencari peluang, menggoda dan memengaruhi manusia melalui berbagai cara. Para pemirsa televisi yang kami hormati, untuk semuanya ini kita akan ingat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sangat tercela dan Allah tidak akan menyayangi kita. Kita petik Quran surat Baik, Pak Edi Sisonto dari Beroa. Terima kasih telah beroperasi. Namun sayang kayaknya waktunya waktu. sudah habis dan otomatis akan terputus. Jadi untuk pemirsa semuanya kita informasikan sekali lagi bahwa waktu yang kita berikan hanya 3 menit. -hmm. Oleh karena itu dimaksimalisasikan dengan baik ya. ya. Betul sekali. -hmm. Dan juga tema hari ini seperti biasa adalah menjauhi sifat tercela dan mungkin kita informasikan juga nih, ya. Kaji bagi eh, bagi para dai dan juga daya yang akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto, koran postcard dan juga identitas yang asli. Hmm. Gitu. Dan dan ketika kita berbicara gitu ya agar tidak kelebihan waktunya atau tidak kekurangan sebenarnya kalau kita perhatikan di layar televisi hmm. kita kan ada tuh di sebelah kiri ada ya. hitung mundurnya ada hitung mundurnya Betul. gitu jadi bisa mengira-ngira tuh jadi sembari apa uh, eh, nelfon, hmm. kita juga harus memperhatikan televisi Betul. agar waktunya tidak kelebihan tidak kekurangan jangan merem jangan melihat contoh kamu lihat televisi <laughs> baik kita harus terima telepon sepertinya Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam. Baik, Bapak. wabarakatuh. Passwordnya dulu, Bapak. Balihu anni walau ayah. Bagus. Dari Bapak siapa dan di mana ini? Dari Pak Miaji Surabaya. Pak Miaji Surabaya. Baik, Pak, Pak Miaji sudah tahu tema hari ini ya? Insya Allah. Baik, waktunya 3 menit. Bapak bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sifat tercela sebagaimana yang sudah disampaikan banyak saya ingin mengangkat dalam kesempatan ini satu sifat yang tercela yakni sifat sombong sombong adalah salah satu sifat yang paling bahaya dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sifat sombong ini kalau dilakukan manusia membawa dampak terhadap diri pelaku sombong itu dan juga kepada orang yang lain. Untuk rujukannya marilah kita membaca Al-Baqarah 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajatu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Dan ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu maka sujudlah. Illa iblis kecuali iblis Abah wastakbaro wakana kana minal kafirin Ia menolak dengan menyombongkan diri wakana minal kafirin dan iblis termasuk golongan yang kafir Kenapa iblis menolak ditanya oleh Allah Anah khairu Aku lebih baik dari dia Kolak tani minar wa kholaktahu min mintin Engkau ciptakan aku dari api Sementara Adam kau ciptakan dari tanah Sifat inilah yang akan membuat kita sombong. Kalau ini terjadi, maka dia akan menolak semua perintah Allah. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi tarif sholat, tidak mau sholat. Tidak disadari, dia adalah menjadi bagian orang yang sombong. Dan diancam oleh Allah, Innaladzina yastadmiruna an ibadati sayadakhuluna jahannam ngadakhirin. Al-Mu'min 60. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri kepadaku tidak mau beribadah kepadaku, aku masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak melakukan sholat, dia tidak merasa berdosa. Ancamannya neraka, saudara. Layat khulula jannah mangkana fi bimis misqala dzarratin demi kibrin dan Allah eh, Rasulullah menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang ada sedikit kesombongan. Baik Pak Miyaji dari Surabaya mohon maaf kita otomatis terputus Betul. karena waktunya sudah habis. Nah ini sekali lagi mungkin kita perlu ya. ingatkan yeah. bahwa ketika menyampaikan materi dakwah yang begitu bagus, yeah. namun tolong juga diperhatikan waktunya karena ini merupakan salah satu uh, koridor pembatas antara satu dengan yang lain. Dan gitu juga ya. penilaian akan dilakukan oleh Dewan Hakim Pak. Betul gitu ya. Sayang sekali materi sudah bagus namun masih terpotong karena lantaran waktu yang sudah habis gitu yeah. ya. Harusnya kita semua bisa menyampaikan manapun pembukaan, mana isi hmm. dan mungkin mana penutupnya gitu yang ya. Paling yang paling bagus itu pas semuanya. Pas semuanya. <laughs> Yeah. <laughs> dan tadi kalau boleh kita mereview sedikit, yeah. beliau menyampaikan tentang uh, <clears throat> eh, sombong ya. ya. yang harus kita jauhi karena iblis yang tadinya uh, apa namanya di surga juga mungkin ya hmm. karena dia tidak mau sujud dengan Adam kata beliau harus dia apa namanya masuk neraka pada akhirnya gitu ya. Terus sekali dan juga hmm. tadi seperti yang uh, pembekalan tadi bisa mengangkat kisah-kisah seperti itu ya. Betul. Oke. Okay. Namanya di ujung telepon sudah ada peserta yang kelima.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 Sifat sombong, yaitu selalu menganggap dirinya memiliki kelebihan, keistimewaan, keunggulan dan kemuliaan dari orang lain. Akibat dari sifat ini adalah menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Allah Azza wa Jalla sangat membenci makhluk yang seperti ini. Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbu mukhtalam fahura Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa 36. Kesombongan itu mutlak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Yang kedua, sifat ria. Adalah lawan dari sifat ikhlas, yaitu mengerjakan suatu amalan agar orang lain melihatnya dan memberikan pujian kepadanya. Dia tidak lagi meniatkan amalannya karena Allah Azza wa Jalla. Amal yang dikerjakan karena tidak tidaklah berharga sedikit pun. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan 23. Yang ketiga, sifat dengki. Adalah salah satu penyakit hati yang harus dihindari demi merujuk kepada kebencian dan kemarahan yang timbul akibat perasaan cemburu atau iri hati. Ia amat dekat dengan unsur jahat, tidak berkenan, benci dan perasaan dendam yang terpendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تزابدوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض Janganlah kalian saling berdengki, saling memfitnah, saling membenci, saling memusuhi, dan jangan pula saling menelikung transaksi orang lain. Rawah Muslim. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibullah dari Jakarta, terima kasih juga telah berpartisipasi. Betul sekali. Di mana tadi beliau mengatakan ada hmm. tiga sifat tercela. Di antara sekian banyak Betul, ya. Betul, di antara sekian banyak antara lain ada sombong, ria dan juga dengki ya. Betul, dan kesemuanya itu hmm. tidak memiliki dampak. Tidak saja mungkin bagi orang yang melakukannya, tapi mungkin ada dampaknya bagi orang lain ya. Betul sekali. Hmm. Kita harus terima telepon sepertinya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Bu ani walau ayah. Ya, dari Bapak siapa dari mana ini? Dari Bapak Hatibi Bojonegoro Serang. Pak Hatibi Serang ya. Baik, Pak Hatibi sudah tahu tema hari ini ya. Menjadi ya. sifat tercela, waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para sahibul dari muslimin muslimat di seluruh tanah air yang berbahagia Pagi ini izinkanlah saya menyampaikan sekelumit uraian tentang tema menjauh kita sifat tercela. Sifat tercela merupakan lawan kata dan sifat atau akhlak mulia. Allah memperingatkan bahwa sifat tercela itu merupakan sifat yang tidak terpuji. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul khamra Hati-hatilah kamu terhadap penyakit hasad iri dan dengki karena hasad itu memakan amal-amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Mana ini <clears throat> bahwa hasad itu perbuatan satu perbuatan itu mampu untuk melenyapkan amal-amal kita. Kalau kita pikir hasad itu merupakan suatu penghancur atau torpedonya setan untuk menghancur hanguskan amal-amal kita. Oleh karena itu para hadirin sekalian di seluruh tanah air, janganlah kita mempunyai diri dan dengki. Diri dan dengki istilah dalam ilmu akhlak ialah hasad Hasad adalah suatu keinginan agar supaya nikmat yang ada pada orang lain itu lenyap. Orang yang iri dan dengki tidak suka melihat orang lain hidup senang dan bahagia. Hasad merupakan suatu penyakit hati. Apabila seorang telah dihindari penyakit hasad iri dan dengki, maka akan timbul sikap dan sifat serta tingkah laku yang nilainya rendah atau hina. Orang yang iri dan dengki terhadap seorang biasanya susah memalingkan muka dan bersikap sombong, serta angkuh apabila berjumpa dengan orang yang dia merasa iri dan dengki padanya. Para hadirin yang saya hormat, orang yang telah dihinggapi penyakit hasad, tidak malu menghasut orang sana kemari, mencari teman untuk menjatuhkan orang yang dianggapnya sebagai musuhnya. Walaupun dulu pernah menjadi teman akal. Sifat iri dan dengki sekarang sudah tumbuh berkembang bagian kecendawan di mana-mana. Nah itu barangkali para hadirin hanya sekian saja karena terbatasnya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Serang Banten. Ya. Bagus sekali ya. Luar biasa. Jadi uh, beliau ini merupakan pemirsa setia kita hmm. yang selalu mengikuti apapun yang kita apapun acara keagamaan maksud saya Betul. yang kita laksanakan hmm, ya. Tadi kalau kita boleh uh, apa namanya mereview sedikit, beliau menyampaikan tentang bagaimana dahsyatnya hasad itu atau iri atau dengki itu. Hmm. Jadi ibarat kita melakukan suatu kebaikan itu bisa termakan, uh, bisa terhapus sama kebaikan itu laksana api memakan kayu bakar itu yang boleh sampaikan tadi buat kita ya. Mhm. Dan juga mungkin selalu kami informasikan bahwa nanti apabila Anda keluar sebagai penyampai terbaik tentunya, hmm. jangan lupa untuk mengirimkan foto, ukuran postcard dan juga identitas yang asli karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Ya. Jadi nanti wajah-wajahnya seperti apa, Betul. kita akan melihatnya bersama. Untuk itu kembali kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan ya. sekitarnya dan 021 574 3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Nampaknya ada yang tersambung kembali. Silakan Gaji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan passwordnya Bapak. Balihu ani walau ayah. Baik, terima kasih. Dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Agus di Kebumen. Pak Agus dari Kebumen. Silakan Pak, tema kita tentang menjauhi sifat tercela, waktu yang tersedia hanya tiga menit. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Kalau hatinya orang sudah bersih, maka akan dengan mudah untuk berkomunikasi atau beribadah kepada Allah, mengadukan persoalan dan memohon pertolongan Allah bagaimana caranya membersihkan hati dan jiwa? Yaitu dengan mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia atau sifat tercela. Nah, apa saja sifat-sifat tercela yang sering muncul dalam diri manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah an-namimah, adu domba membuka atau menyampaikan rahasia orang kepada orang lain dan orang lain itu tidak suka kalau rahasianya dibuka. Cara menghindarinya adalah wala tasma wala tuti. Jangan engkau dengarkan dan jangan engkau tanggapi orang yang menyebar adu domba. Rasulullah juga menegaskan yang diriwayatkan oleh mutafaq alaih tidak masuk surga orang yang mengadu dom, Para pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang, diri, yang disayangi oleh Allah. Yang kedua adalah hibah. Marah adalah termasuk perilaku yang tercela karena menampakkan bekas dan kesan jelek kepada orang lain. Yang namanya sifat marah itu mencabik-cabik hubungan silaturahmi, hubungan keluarga, kerukunan anggota, kemarahan akan menghilangkan kesadaran dan kendali akan kebenaran. Rasulullah juga menegaskan bahwa seseorang yang bisa mengendalikan rasa marah merupakan suatu tanda kepahlawanan. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsah. Tidak dikatakan orang yang perkasa, orang yang memenangkan pertandingan fisik, akan tetapi yang dinamakan orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Orang yang berperilaku ber, tercela keberadaannya menjadi azab bagi dirinya, bagi keluarga, bagi tetangganya. Wajah gandas, tidak sopan, pemarah dengan tangan. Di dunia tidak mempunyai teman, Makanya mari kita sebagai seorang muslim menghindari, menjauhi sifat tercela supaya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bisa mengikuti yang bisa mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus dari Kebumen Jawa Tengah. Ya. Bagus sekali apa yang beliau sampaikan ya kan. Betul. Tadi tentang uh, namimah, mm -hmm. tentang riba, tentang marah nih juga ya. nih ada tambahan ya. pada pagi hari. kalau yang satunya kita nggak boleh marah, oh, gitu. harus menerima telepon yang berikut ini. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Baligu anni walu ayah. Iya, dari Bapak siapa dan di mana ini? Sarif Mustari. Pak Syarif Mustari dari? Dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Baik. Makassar. Pak Sarif sudah tahu tema hari ini menjadi sifat tercela. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para bapak dewan hakim, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imamul Ghazali didatangi oleh sekelompok orang. Orang ini bertanya kepada Imamul Ghazali, "Wahai Imamul Ghazali, sampaikan kepada kami bagaimana caranya sehingga kami bisa sholat secara khusus. Imamul Ghazali berkata, "Sebelum engkau salat, maka berzikirlah, berzikir dan berzikir." Maka orang ini kembali dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imamul Ghazali. Sebelum mereka sholat, mereka berzikir. Hadir rahimakumullah, apa yang terjadi? Betul, kekhusuan mereka bisa dapatkan. Tapi ternyata kekhusuan itu hanya bertahan sebentar sekali. Kemudian orang ini ber, ber, kembali mendatangi Imam ghazali Wahai Imam ghazali sesungguhnya kami telah mengamalkan apa yang telah engkau sampaikan. Kami berzikir sebelum sholat. Tapi ternyata kekhusuan itu hanya sebentar sekali. Imam ghazali kemudian berkata, engkau tidak akan pernah mendapatkan salat khusus selama dalam dirimu masih ada yang disebut dengan madakhilus syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan. Selama dalam dirimu masih ada yang disebut dengan penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela. Apa itu? Yang pertama, selama dalam dirimu masih ada yang disebut dengan hasad, dengki dan kiri hati. Hadir rahimakumullah, iblis laknatullah diusir dari surga. Penyakitnya hanya satu, hasad dengki, iri hati kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Iblis lanatullah untuk sujud kepada Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajudu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena abah wastakbara, merasa dirinya lebih hebat. Dengki dan iri hati muncul dalam diri iblis laknatullah. Kenapa hadir rahimakumullah? Itulah kemudian yang menyebabkan dirinya diusir dari surga. Hadir rahimakumullah. Apalagi sombong, takabur hadir rahimakumullah. Ini kemudian yang bisa menghalangi kita untuk menjauhkan diri kita dari apa yang disebut dengan khusus dalam salat. Hadir rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama bu'istu liutammima makaril al akhlak sesungguhnya saya diutus ke permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan untuklah untuk menyempurnakan akhlakmu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarif dari Makassar Sulawesi Selatan betul dan kebetulan Pak Syarif ini merupakan peserta kita yang terakhir pada kesempatan hari ini ya. dan tadi kalau kita eh, menyimak apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana hmm. kita khusyuk sholat ketika itu harus berzikir terlebih dahulu. Kalaupun tidak bisa, nah itu pintu-pintu yang akan mendatangkan eh, apa namanya kemurkaan Allah itu hmm. seperti hasad, iri dan dengki itu memang harus dihindarkan dari kita. Betul sekali. Hmm. Dan mm. mungkin sebagai evaluasi dan juga pembelajaran untuk minggu depannya lagi untuk yeah. para dai dan juga daya semuanya, hmm. kita harus mendengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ali Nurdin MA kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus para peserta dakwah, beberapa catatan yang kami lakukan terhadap para peserta, lagi-lagi kami ingin menekankan bahwa kalau seorang pembicara dalam 30 detik pertama tentang waktu yang cuma 3 menit kalau 30 detik pertama belum dapat menyampaikan sesuatu yang menarik pendengar atau pemirsa mungkin kedepannya akan berat sekali maka catatan kami manfaatkan waktu ini seefektif mungkin jangan terlalu panjang pembukaan kami mencatat beberapa peserta, misalnya Pak Edi tadi sampai sepertiga atau bahkan satu menit untuk pembukaan. Tentu ini sangat sayang sekali kemudian. Kemudian yang kedua, dari sisi uh, konten atau materi yang perlu disampaikan, nampaknya sebagian peserta, baru memaparkan apa itu tentang sifat tercela. Kami bisa menyadari bahwa tema ini memang cukup luas, tetapi kemudian mengambil fokus satu atau dua sifat tercela untuk kemudian dibahas, diberikan solusinya, itu jauh lebih bermanfaat daripada mengaparkan sifat tercela yang banyak dalam rentang waktu yang sedikit dan kemudian dibiarkan tidak ada solusinya. Kemudian eh, catatan berikutnya Misalnya kalau mengutip ayat sekali lagi mohon e, tidak keliru. Saya mencari di sini misalnya Pak Sofian tadi ketika menyebut surah An-Nisa yang sebetulnya ayat 48, beliau sebut ayat 40 mungkin kelihatannya agak nolnya sama begitu tentang syirik tadi. Kemudian juga dalam konteks isi ini kita masih melihat overlap. Misalnya peserta yang terakhir Pak Syarif dari Sulawesi tadi uh, beliau kelihatannya agak bingung akan menjelaskan apakah ini sifat tercela kesombongan atau kedengkian. Maka kemudian ini agak overload Di samping beliau juga tidak menyebut kutipan ayat sama sekali. Kemudian juga uh, konten masih seputar isi. Jadi ketika kita sudah dapat memberikan satu pernyataan yang menarik, kalau kita lihat sifat tercela di Al-Quran misalnya, mungkin yang paling sering disebut itu adalah kesombongan. Dan inilah sifat utama yang dilakukan oleh makhluk. Urutan keduanya adalah ketamakan, serakah. Dan inilah yang dilakukan oleh moyang kita Adam AS Salah satu sebab mengapa Adam akhirnya harus tergelincir turun dari surga karena beliau tidak merasa cukup dengan fasilitas di surga sehingga larangan Allah yang semestinya harus dihindari pun beliau harus langgar juga. Padahal Tuhan sudah katakan jangan dekati pohon itu. Tapi karena keinginan untuk abadi sehingga iblis memanfaatkan itu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla surah Toha ayat yang ke-120 itu mau kutunjukkan supaya kamu abadi di surga ini silahkan makan Allah melarang tetapi karena ada sifat merasa kurang puas Nabi Adam pun akhirnya tergelincir nah sifat ketiga yang paling e, sering juga disebut di Al-Quran adalah dengki dan dari peserta sudah cukup banyak yang mengangkat tema ini kita bisa mengangkat misalnya dosa ini pertama kali dilakukan oleh anak manusia yaitu putra Adam sendiri dalam surah Al-Ma'idah dari ayat 27 itu adalah menceritakan bagaimana putra Adam yang dalam riwayat disebut Qabil tega membunuh saudara kandungnya sendiri Habil karena alasan ini maka kemudian akan lebih menarik kalau kemudian diberi sedikit pengertian apa itu iri. Misalnya Ali Imran 120 menyebut yang disebut iri adalah intan saskum hasanatun tasukhum. Wa intusidukum tusibukum yafrahu biha. Kalian tidak suka kalau melihat orang lain senang. Sebaliknya malah senang kalau melihat orang lain susah. Itu definisi iri atau dengki menurut Al-Qur'an. Nah setelah diberikan pemaparan seperti itu akan lebih bagus kalau kemudian ada solusi yang diberikan juga oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis. Nah kalau itu kemudian dapat e, kita berikan dalam rentang yang tiga menit ini, e, insya Allah e, dakwah antum semua akan menjadi sangat menarik. Dari beberapa peserta saya mencatat, misalnya Ibu Masna, kemudian e, Pak Fahmi dan Pak Syarif, sekiranya waktu cukup saya percaya eh, beliau-beliau ini adalah seorang dai yang baik. Karena materinya cukup padat, penyampaian artikulasinya cukup bagus, maka kemudian eh, itu akan sangat membantu. Demikian beberapa catatan kami yang dapat eh, kita sampaikan untuk bekal ke depan sekali lagi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ali Nurdin yang telah menyampaikan pembekalan eh, evaluasi mohon evaluasi. Baik, dan juga mungkin kita langsung saja ke Aji uh untuk mengumumkan siapakah penyampai terbaik pada hari ini. Silakan. Baik, pe uh, penyampai terbaik pada hari ini jatuh kepada Bapak Habibullah dari Jakarta dengan jumlah nilai 169. Barakallah selamat kepada Pak Habibullah dan jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran poskap dan juga identitas yang asli. Hmm. Baik, dan jangan lupa tema pekan depan Kak Nah, ini dia yang kita tunggu juga. Yeah. Tema pekan depan adalah tentang menjaga kebersihan lingkungan menjaga kebersihan lingkungan. Ini ini mungkin harus lah ya. Mm -hmm. Apalagi wilayah kita sekarang sudah mulai ada kelihatan yang ya kurang lebih. kurang sampai berserakan oh, gitu. dibersihkan <laughs> gitu ya. Yeah. Baik, mudah-mudahan saja cara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya mm -hmm. dan tak terasa waktu jualah yang memisahkan kita Kak Aji. Yeah. Akhirnya saya Putra Betenan dan saya Rahmaji Asmuri harus berdiri ya. dari hadapan Anda. Kami juga berterima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita masih ketemu lagi di acara-acara yang lain khususnya di Teledakwa nanti di pekan depan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ya, dan kita juga tidak lupa berterima kasih kepada Dewan Hakim. orang Dewan Hakim kita ya. yang telah ya. memberikan banyak ilmu untuk kita semuanya. Dan ini mungkin sebenarnya tidak saja pembekalan hmm. bagi para dai-daiyah yang ingin menyampaikan materinya, tapi bagi kita sendiri yang yang di sini gitu ya. Ini juga insya Allah dapat kita petik hikmah yang disampaikan tadi buat kita ya. Amin hmm. insya Allah. Mudah-mudahan selain menjalin silaturahmi untuk uh, kita semuanya, hmm. juga bisa memberi menambah ilmu untuk kita siapa siapa sangka dan hmm. siapa tahu gitu ya. <laughs> kita pun nanti suatu saat bisa juga menyampaikan materi dakwahnya. Amin insyaallah. Dan namanya kita harus undur diri dari hadapan Anda semua. Ya. Mudah-mudahan yang kita apa namanya sampaikan pada hari ini khususnya para dai ya memberikan uh, manfaat bagi kita semua. Amin Dan billahi itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.